بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا يا ربنا على دينك وعلى العقيدة الصحيحة أعنا يا ربنا على حسن المعاملة بك واحشرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين وإمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Mari kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Ummul Barahinnya Imam Sanusi rahimahullahu taala yang pada pertemuan lalu kita membicarakan tentang sifat wahdaniyat bahwa oh, Allah adalah Maha Tunggal dan sungguh indah di dalam manhaj Imam Abil Hasan al-Ashari kaum Asyairah di saat untuk membahas tentang ketuhanan ke, ke keesaan Allah kemahatunggalan Allah dirinci dengan panjang lebar dan detail sehingga tidak ada yang tersisa bagi siapapun yang tidak memahami atau tidak belajar akidah dengan cara manhaj asyairah banyak yang kepleset seolah-olah mengatakan Tuhan Maha Esa Maha Tunggal akan tapi tanpa disadari dia menyekutukan Allah dalam bentuk yang berbeda dan saat ini kita akan lanjutkan dengan sifat khudrat iradat ilmu hayat kata Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala amma wa amma burhan wujub wujub ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث Selalu dan selalu Imam As-Sanusi rahimahullah taala mengajak berhujjah dengan akal. Kalau hujjah syar'i sangat jelas, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha hayyul qayyum maha hidup dan seterusnya. Dalil syar'i sangat jelas, akan tapi Imam Sanusi ingin ngajak bicara kepada siapapun. Biarpun orang itu tidak, ber, tidak belum percaya kepada Al-Qur'an akan tapi diajak bicara, dialog untuk mengenal sifat-sifat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak dialog dengan akal. Dan ini dengan adanya semesta alam bahwa kalau Allah tidak maha kuasa berarti Allah lemah. Kalau Tuhan itu lemah tidak akan Tuhan itu mampu menciptakan semesta semacam ini. Tentu yang menciptakan ini adalah zat yang maha kuat. Begitu juga kalau yang menciptakan itu adalah mati tidak akan bisa memberikan kehidupan. Atau tidak mengetahui makhluknya, maka dia bukanlah Tuhan dan itu nanti akan dirinci akan tapi kita akan bicara tentang kudrah iradah terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh pakar ulama asyairah kudrah dan iradah dua-duanya adalah sifatani dua sifat qadimatani azaliyatani qaimatani bidatihi ta'ala yang namanya sifat kudrah dan iradah sifat kudrah sifat qadimah azaliyah sifat ini adalah qadimah dahulu dan dahulu qaimah bidatihi ta'ala ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takbir ungkapan qaimah. Bidzatihi ta'ala. Jadi ada sifat namanya sifat qudrah dan iradah. Menurut kaum Asy'ariyah, menurut ulama kita, ia adalah sifat yang qadimah. Dan inilah yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Akan tapi pengingkaran kaum Mu'tazilah bukan pengingkaran yang menjadikan mereka kafir sebab mereka tetap mengatakan Allah Maha Kuasa. Hanya mereka kaum Mu'tazilah mengingkari penjelasan yang disampaikan oleh kaum Asy'ariyah bahwasanya sifat qudrah dan sifat-sifat yang lainnya adalah disifati dengan sifat qadimah. Karena kaum Mu'tazilah ingin mempertahankan keimanan dan akidah mereka bahwasanya yang maha dahulu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal. Jangan sampai ada keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang maha maha dahulu. Maka menurut kaum Mu'tazilah bagi mereka adalah sifat adalah bukan Tuhan. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwasanya sifat itu adalah qadimah, maka nanti akan terwujud qidam yang berbilang Allah maha dahulu dan sifat maha dahulu, sifat yang lainnya maha dahulu, maka akan terwujudlah ta'addudul kudama dahulu dahulu yang berbilang maka itu akan bertentangan dengan tauhid. Itu adalah yang difahami oleh kaum Mu'tazilah. Akan tapi di dalam manhaj kita kaum Asy'ariyah bahwa sifat itu adalah qadimah dan dia adalah qaimah, ada pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sifat ini adalah disebut sebagai sifat yang dahulu. Akan tetapi dahulunya sifat ini bukan berarti sifat itu adalah Allah. Sampai dikatakan dalam takbir kaum Asy'ariyah yang belum faham tentang ungkapan kaum Asy'ariyah akan menjadi bingung di saat kaum Asy'ariyah mengatakan antara sifat dengan Tuhan Allah. Bahwasanya La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. La hiya huwa. Bukanlah sifat itu adalah Tuhan Allah. Sehingga menjadi akan ada dahulu yang berbilang la hiya ghairuhu akan tapi ketailah bukan juga sifat itu selain daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak faham ini akan merasa bingung dan mengatakan bahasanya adalah tanakut. Bagaimana sesuatu yang dikatakan bukan dia akan tapi juga dikatakan dia bukan selain dia. Ini adalah sedikitnya. La hiya wa la ghairuhu. La hiya wa la hiya ghairuhu. Imam Asyarkasi rahimahullah ta'ala dan setelah kami melacak menjelajah untuk untuk menjelaskan makna la hiya ghairuhu la wa la ghairuhu. Alhamdulillah Imam Asanu al-Alam Az-Zarkasi menjelaskan dalam Tashniful Masami' syarah Jam'ul Jawami' menjelaskan tentang kalau orang faham, faham makna al-ghairan dua yang berbeda. Dua yang berbeda itu adalah sesuatu yang boleh majaza mufaraqatu ahadihimal akhar bi zamanin au makanin au wujudin au adamin. Nama ghairain dua yang berbeda, dua ghair itu adalah sesuatu yang bisa berpisah antara satu dengan yang lainnya, dua ini satu dengan yang lainnya, yang bisa berpisah di dalam zaman, yang bisa berpisah di dalam makan, yang bisa berpisah dalam wujud, yang bisa berpisah di dalam tidak ada. Selagi sesuatu tidak bisa dikatakan ia itu bisa berpisah di dalam tempat, atau berpisah di dalam zaman, atau selagi sesuatu ini tidak bisa dikatakan berpisah dalam tempat, dan tidak bisa dikatakan berpisah dalam zaman dan tidak bisa dikatakan berpisah dalam wujud atau dikatakan berpisah dalam tidak ada maka ini tidak akan disatakan ghair ghair ini mohon maaf sedikit pelik biarpun sebetulnya seseorang cukup mengatakan Allah Maha Kuasa akan tapi begitulah setelah muncul sebuah istilah kadang-kadang dipermasalahkan maka harus dijelaskan sementara yang kita ketahui bahwasanya Allah adalah Maha Ada dan sifat-sifat Allah adalah Maha Dahulu dan sifat Allah adalah bukan selain Allah. Karena kalau kita katakan sifat Allah adalah selain Allah, betul akan terjadi ta'adudul kudama. Tapi juga tidak kita katakan sifat itu adalah Allah. Karena sifat. Maka lahiyahwa huwa walagaya itu maknanya apa? Yang jelas sifat kudrah adalah bukan selain Allah. Karena Allah adalah Allah, kudrah adalah sifat. Cuman bagaimana mengatakan sesuatu yang dikatakan dia bukan Allah, akan tapi bukan selain Allah, maka sifat kudrah adalah bukan selain Allah. Karena maknanya adalah yang dikatakan selain itu akan bisa berpisah dalam zaman dan dalam makan. Sementara kudrah dan Allah tidak butuh zaman dan makan. Kemudian kudrah dan Allah tidak bisa disifati Adam. Yang satu Adam, yang satu wujud. Sehingga dua-duanya dikatakan sebagai gairan dua hal yang berbeda. Baiklah ini penjelasan dari kaum Asyairah. Intinya bahwasanya menurut nah ini, ini. Memang ini pelik dalam hal ini. Yang jelas kaum Asyairah mengatakan bahasanya Allah adalah maha ada yang bersifat. Sifat yang namanya sifat kudrah dan sifat kudrah adalah sifat yang qadimah, azaliyah, dahulu. Baik. Setelah sampai kepada pemahaman bahasanya sifat qadi, sifat kudrah adalah qadimah untuk menangkal pemahaman kaum Mu'tazilati bahasanya yang mengatakan bahasanya yang mengatakan kalau Allah qadimah adalah ta'addudul qudama maka dijelaskan dengan dengan tadi. Bahasanya lahi yahuwa wa lahi ghairuhu. Baik kemudian, yang jelas Allah Maha Kuasa, selesai. Kalau dikatakan sifat Allah yang namanya kudrah dan iradah itu adalah qadimah. Maha dahulu dan dahulu. Bagaimana kuasaan Allah di saat kita hubungkan dengan semesta. Maka di situ ada satu ungkapan yang luar biasa, jelas yang harus perlu difahami bahwasanya Sifat kudrah dan iradah Allah itu tata alat berurusan dengan sesuatu yang namanya mumkinat saja. Maka tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang wajibat dan mustahilat. Jadi kudrah Allah tidak akan berpengaruh kepada sesuatu yang wajibat dan tidak akan ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahilat. Sebab yang wajibatul wujud, sesuatu yang harus adanya harus ada. Tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang tidak boleh ada seperti adanya Tuhan dua tidak boleh ada nggak ada hubungannya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala maka kudroh dan irata itu ta'alluqnya tata'allaq berhubungan dengan sesuatu yang namanya mumkinat Allah yang maha kuasa mewujudkanmu dan meniadakanmu Allah yang maha kuasa mewujudkan alam semesta dan meniadakannya. Jadi kuasa Allah ada berurusan berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada dijadikan ada, mungkin mungkin mungkin tidak ada dari ada dijadikan tidak ada. Itu mungkinan. Maka sifat qudrah dan iradah Allah hanya berurusan dengan sesuatu yang mungkin. Tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Maka ada pertanyaan bodoh yang dipertanyaannya orang yang tidak faham dengan pertanyaannya. Kalau orang bertanya itu harus paham dengan pertanyaannya. Kalau ada orang bertanya yang tidak paham pertanyaannya itu anak kecil. Maka anak kecil tidak perlu di, dijawab, hanya mungkin perlu diarahkan yang benar saja. Lihat anak kecil sering bertanya sesuatu yang lucu, aneh, nggak masuk akal, kan begitu. Itu pertanyaan anak kecil. Pertanyaan anak kecil kadang-kadang pertanyaan unik. Maka ada suatu ketika mungkin pertanyaan dikatakan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Baik, yang namanya hamba kuasa kan kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ada pertanyaan bahwasanya, kalau memang Allah Maha Kuasa, apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan Tuhan lain? Baik. Kalau Allah memang Maha Kuasa, apakah Allah kuasa untuk menciptakan Tuhan? Maka ini pertanyaan, tapi sebetulnya dia tidak paham apa yang ditanyakan. Sudah dibahas saja, tidak mungkin ada Tuhan itu dua. Dan Tuhan itu tidak diadakan, kan sudah jelas. Dan Tuhan bukan dicip, diciptakan Tuhan itu maha ada. Sekarang dia bertanya, apakah Allah yang maha kuasa berkuasa untuk menciptakan Tuhan? Ini adalah pertanyaannya orang yang tidak mengerti apa yang ditanyakan. Allah maha kuasa. Baik, sekarang Tuhan itu kalau diadakan bukanlah Tuhan. Bukan lagi sebagai Tuhan. Dan Tuhan jika hadis Tuhan itu baru bukanlah Tuhan karena diadakan. Baik. Maka adanya dua Tuhan adalah mustahil dan Tuhan diciptakan itu adalah mustahil. Jadi yang mustahil tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bertanya apakah Allah kuasa untuk menciptakan Tuhan lagi? Ini bukan pertanyaan yang tidak ada jawabannya karena apa? Pertanyaannya nggak nyambung. Wong sudah tahu bahasanya Tuhan Allah itu maha ada yang tidak mungkin diciptakan. Bagaimana sekarang itu mengatakan ciptakanlah Tuhan? Berarti membatalkan sesuatu yang diyakini bahasanya Allah itu adalah maha ada dan tidak diciptakan. Maka itu adalah pertanyaan yang kadang ada. Apakah mungkin Allah menciptakan batu yang gede sampai Allah tidak mampu mengangkatnya? <laughs> Sudah dikatakan Allah maha kuasa kok. Allah bisa menciptakan batu yang amat gede. Tapi Allah tetap mampu untuk mengangkatnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang menggelitik kadang bagi orang yang tidak faham it, kalau itu bukan pertanyaan maka dianggap sebagai pertanyaan sehingga perlu dijawab. Nah, Allah yang maha kuasa Allah yang maha kuasa adalah Maha kuasa atas segala sesuatu yang mungkin adanya. Sesuatu yang wajibil wujud. Bahkan mungkin ada pertanyaan yang aneh lagi. Allah kan maha kuasa. Bisakah Allah mematikan dirinya sendiri? Kan aneh lagi. Ini adalah pertanyaan unik. Sama dengan pertanyaan tersebut. Cuman ini ada, selalu ada. Di pertanyaan orang-orang yang pemula. Atau orang yang hanya membuat keraguan-keraguan. Atau menganggap dirinya adalah seorang yang pinter. Tapi ternyata betul, dia adalah bodoh dalam bertanya. Dia bertanya sesuatu yang memang... Uh, sebuah sesuatu yang tidak tidak tidak ada jawabannya. Baik. Kemudian setelah ada ungkapan bahwasanya kudrah Allah itu tata'alak bil mumkinan. Jadi kudrah Allah itu hanya berurusan dengan sesuatu yang mungkin. Baik. Kemudian sesuatu yang mungkin itu semua adalah hadis baru. Sesuatu yang mungkin adalah hadis baru. Baik sesuatu yang baru. Lalu bagaimana hubungan antara sesuatu yang baru dengan sesuatu yang dahulu ini bagaimana ini? Sesuatu yang baru. Nanti ada sebenarnya ada perbincangan kecil, perbincangan antara sifat zat dan sifatul fi'il. Yang bisa difati baru itu yang mana? Jadi hubungan antara kudrah Allah yang qadimah yang dahulu itu dengan yang namanya al-mumkinat, sesuatu yang baru itu bagaimana hubungannya? Kalau memang hari ini ada orang yang diciptakan oleh Allah, hari ini lahirlah. Terciptalah seorang anak kecil. Berarti anak ini adalah bah, baru. Berarti kuasa Allah terwujud saat ini. Bagaimana kuasa Allah yang dahulu itu bagaimana hubungannya dengan yang sekarang ini? Maka para ulama menjelaskan lagi dengan istilah soluhi. Sama tanjizi. Itu ada di dalam pembahasan akidah ada namanya soluhi dan dan tanjizi. Jadi kudrah Allah itu namanya soluhi ha, soluhi qadim. Soluhi qaddim itu maknanya apa? Sebelum ente ada, kudrah Allah itu adalah sudah ada dan maha dahulu. Cuman hubungannya dengan ente sebelum diciptakan apa? Bahwasanya sifat kudrah Allah itu adalah bisa dan soleh, layak, mungkin bisa menciptakan engkau yang belum ada. Memang engkau belum diadakan, tapi sifat kudrah Allah tetap ada hubungannya dengan engkau sebelum diadakan tetap kuasa. Cuman kenapa belum diadakan? Belum waktunya. Maka dari itu solihun. Jadi kalau mau dekat bisa dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum di dihadirkan. Namanya soluhi qadim. Jadi soluhi yang maha dahulu, qadim. Dari dahulu dan dahulu dan dahulu sifat kudrah Allah itu hubungannya dengan makhluk. Kalau sebelum makhluk itu ada namanya soluhi qadim. Dari dahulu perencanaan perwujudanmu. Allah maha kuasa untuk menciptakan makhluk yang saat ini belum ada. Dan mulai kapan Allah kuasa itu? Dari dahulu lah belum ada, belum belum belum yang yang diciptakan belum ada. Bagaimana kok kuasa Allah madul? Maksudnya dengan kuasa Allah inilah Allah bisa menciptakan itu, biarpun belum diciptakan. soli arti apa? Kalau seandainya dicontohkan manusia, walillahil matsal ala, kita tidak boleh mencontohkan. Dengan mengos mencontohkan Allah dengan manusia. Cuman begini misal saja. Kita bisa menulis. Ya. Ada seorang bisa menulis. Sekarang saya bisa menulis. Cuman tulisan saya yang akan saya tulis 10 tahun yang akan datang adalah tulisan saya. saya. Jadi hubungan tulisan saya itu dengan saya, tulisan itu belum ada. Akan tapi saya layak, saya mampu untuk menulis tulisan itu. Cuman bedanya ini hadis itu hadis. Begitu juga tentang kudra Allah. Dengan kudra Allah, Allah mampu menciptakan si fulan yang hidup di abad di tahun 2500 itu. Allah Maha Kuasa. Cuman orang itu belum diciptakan, tapi ketahuilah kudrah Allah Nyambung dengan itu dalam makna Allah mampu menciptakan itu semuanya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di saat sudah diwujudkan, baru hari itulah ceder lahirlah manusia, diciptakan dari sperma, segumpal darah, segumpal daging, kemudian terwujudlah wujud janin, kemudian terlahir. Mulai dari itu Allah ciptakan. Maka hubungan kudrah Allah dengan yang namanya makhluk saat diciptakan itu, saat dihadirkan, namanya bukan soluhil. Tanjisi, tanjisi itu sudah praktek pelaksanaannya. Hadith baru. Tapi sifat Allah tetap qadim, baru pelaksanaannya ini adalah hadith. Jadi hadis dinisbatkan kepada makhluk, maka hadith. Kalau yang pertama, soluhi qadim dinisbatkan kepada sifat. Ini aja sebetulnya. Dari mana ini pembahasan dihadirkan oleh kaum Asyairah? Dari pertanyaan tadi, di saat dikatakan bahwasanya sifat Allah yang namanya sifat kudrah idradah yang kodimah kodimah ini berhubungan dengan yang namanya mumkinat maka disambungkan dengan makna yang difahamkan oleh kaum asyairah dengan soluhi ha, soluhi kodim dan tanjizi hadis baik iradah pun demikian kalau sifat kudrah adalah tuatir sifat yang mewujudkan dengan sifat Allah itulah Allah mewujudkan makhluk mewujudkan si A menghadirkan si B, mematikan si A, mematikan si B. Dari ada menjadi tidak ada. Dari ada menjadi tidak ada. Dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Cuman kalau namanya iradah itu tukhassis. Tukhassis itu mengkhususkan dari waktu ke waktu. Misalnya, si Ahmad itu harus ada. Si Ahmad itu akan ada, akan diciptakan oleh Allah dengan kudrah Allah. Allah dengan kudratnya menciptakan Ahmad. Cuman menentukan Ahmad hidup di abad ke-20 sama abad ke-15 itu adalah dengan iradah Allah. Jadi Allah menciptakan Ahmad. Kemudian dengan Allah iradahnya Allah mengendaki Ahmad yang harus Ahmad yang akan diadakan oleh Allah dengan kudrah Allah, Ahmad itu lahir di tahun 2014. Maka menentukan lahirnya Ahmad di 2014 adalah iradah Allah. Padahal Ahmad bisa saja hidup di 2020 nanti lahirnya atau yang lainnya. Jadi Ahmad itu bisa saja hidup. Yang jelas Allah kuasa menciptakan Ahmad. Akan tapi untuk memilihkan Ahmad hidup di tahun berapa ini adalah dengan irah radal. Atau Allah yang penting Ahmad ada dengan kudrah Allah. Cuma nanti menentukan Ahmad tinggi, pendek, hitam, putih itu adalah irah iradah namanya tasis. Nah, kalau iradah Allah Subhanahu wa taala sama kalau tadi dikatakan sifat iradah adalah qadimah azaliyah, sifat yang maha dahulu. Dan hubungannya dengan makhluk dengan mumkinat saja. Dan hubungannya dengan mumkinat itu bagaimana tadi seperti pertanyaan yang serupa bahwasanya bagaimana that, bagaimana sifat Allah yang maha dahulu berhubungan dengan sesuatu yang baru. Maka dijelaskan oleh para ulama dengan istilah sama soluhi, sama tanjizi. Soluhi qadim, sama Soluhi Qadim. Artinya Allah yang maha berkehendak itu dengan kehendaknya bisa saja menghendaki Ali, Ahmad hidup di zaman Taufan Nabi Nuh alaihissalam atau zaman Rasulullah atau zaman abad 2000 ini, abad 20 ini. Bisa saja. Akan tapi ini, ini adalah soluhi. Dari zaman dahulu, zaman azali, dengan irada Allah, Allah menghendaki. Allah menghendaki. Dan kehendak Allah dengan ini namanya soluhi kehendak Allah dengan sesuatu yang belum diwujudkan saluhi saluhi qadim saluhi qadim kemudian pelaksanaannya pun terasa masih tanjizi qadim tidak ada tanjizi hadis di sini jadi tanjizinya tanjizi qadim kok ada beda dengan kudroh sebab menentukan si A, A merah dan si, pa, si A itu panjang tinggi dan pendek si A hidup di zaman Nabi Nuh atau hidup zaman Nabi Muhammad atau zaman setelahnya, itu pun sudah ada dikehendaki Allah dari zaman eh, zaman Daud. Kalau berbeda dengan kudrah. Kalau kudrah itu mewujudkannya saat ini, makanya perlu namanya tanzizi ha, hadis. Tapi kalau menentukan si A itu panjang, pertama soluhi qadim, Allah dengan iradahnya bisa menentukan si A itu tinggi dan pendek, hitam dan putih, hidup zaman tertentu. Itu dengan soluhi qadim. Akan tapi dengan tanjizi tanjizi qadim, maka maksudnya dengan iradah Allah yang maha dahulu ini sudah ditentukan sudah bahwasanya si A ini bakal tinggi, pendek, bakal hidup di zaman sekarang sudah ditentukan. Maka antara maka iradah Allah itu adalah ada solusi qadim dan juga tanjizi qadim. Hubungannya dengan makhluk dengan mungkinat semacam ini. Ini adalah pembahasan yang dihadirkan oleh para ulama Asyairah berkenaan dengan dengan yang namanya kudroh irodah dan hubungannya dengan mungkinat. Kemudian nanti ada pembahasan Allah menghendaki iradah. Dan iradah dia sedikit panjang yang mungkin tidak harus dihadirkan semuanya pada pagi hari ini. Apakah semua yang dikehendaki Allah itu Allah ridho dengannya? Pembahasan Apakah semua yang Allah perintahkan adalah Allah ridhoi? Apakah semua yang dikehendaki Allah, Allah ridhoi? Menurut mazhab kita Asy'ariyah bahasanya iradah Allah Allah menghendaki sesuatu bukan berarti Allah meridhai sesuatu tersebut. Allah meng, kalau Allah menghendaki sesuatu bukan berarti Allah harus meridai sesuatu. Sehingga nanti ada sesuatu yang Allah kehendaki tapi tidak diperintahkan oleh Allah. Dan ada sesuatu yang diperintahkan tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh. Ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Allah kehendaki. Ada sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah kehendaki. Ada sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah tidak kehendaki. Ada sesuatu yang Allah tidak perintahkan dan Allah kehendaki. Ada sesuatu yang Allah tidak perintahkan dan Allah tidak kehendaki. Contohnya, imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allah memerintahkan beriman. Kemudian terjadilah iman pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Allah memerintahkan iman. Kemudian Allah juga menghendaki kepada Sayyidina Abu Bakar asidik. Tapi Allah memerintahkan kadang tidak menghendaki. Allah memerintahkan keimanan kepada Abu Jahal. Abu Jahal, ya kan? Akan, ah, akan tapi ternyata Allah tidak menghendaki Abu Jahal beriman. Jelas? Jelas atau tidak? Allah memerintahkan keimanan kepada Abu Jahal. Akan tapi apakah Allah menghendaki? Tidak, tidak terjadilah iman kepada Abu Jahal. Ada lagi nanti apa? Allah tidak memerintahkan dan Allah tidak dan Allah Allah Allah tidak memerintahkannya. Allah tidak memerintahkannya. Dan Allah tidak menghendakinya. Contohnya kafirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kekafiran tidaklah diperintahkan oleh Allah. Dan dikehendaki terjadi pada Abu Bakar? Tidak. Tidak dikehendaki. Ada lagi. Tidak dikehendaki akan tapi tidak dikehendaki dan juga tidak diperintahkan. Tidak dikehendaki dan juga tidak diperintahkan. Allah tidak memerintahkan hal tersebut sekaligus Allah tidak menghendaki. Contohnya Kafirnya Abu Jahal. Kafir diperintahkan atau tidak? Tidak. Dan terjadi atau tidak kepada Abu Jahal? Terjadi. Berarti lihat, yang tidak dikehendaki, Allah tidak memerintahkan, sekaligus dan juga tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya contoh empat ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang diperintahkan itu adalah dikehendaki, tidak semua yang diperintahkan uh, Eh, tidak semua yang diperintahkan, eh, tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memisah antara kita dengan kaum Mu'tazilah nanti ini masalah hal al, hal al-amr wal iradah atau bukan. Baik, al-amr bukan iradah menurut madhab kita. Perintah adalah bukan iradah. Jadi mungkin Allah memerintahkan tapi mungkin Allah tidak menghendaki. Sehingga dan kalau dilanjutkan panjang ada tentang kalamullah dan seterusnya. Maka nanti akan kita bahas tentang kalamullah kalau kita mengatakan ada kalam yang namanya kalam nafsi, kalau Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kalamullah adalah baru karena menciptakan Allah menciptakan kalam fi ghairihi. Dan nanti ternyata perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah bukan perbedaan yang sesungguhnya akan tapi khilaf ladi. Memang Mu'tazilah adalah sesat tapi kita tidak mengkafirkan Mu'tazilah di dalam hal-hal yang semacam ini. Baik itulah yang harus kita fahami tentang makna iradah. Dan iradah Allah itu mutlakah. Selanjutnya. Iradah Allah itu tidak terikat. Iradah ya Allah, iradah Allah. Jadi Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak tidak akan ada yang bisa menghalangi. Baik. Lalu bagaimana Bagaimana terjadinya kemaksiatan pada seorang hamba? Bagaimana hubungannya kemauan kita dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan bahasanya Allah Maha berkehendak. Dan nanti sebetulnya di dalam pembahasan ini ada muncul dua kelompok akidah tentang kudrah dan irodah ini, dua kelompok ekstrim yang pertama adalah Qadariyah, eh, Jabariyah, yang kedua adalah Qadariyah. Kalau Jabariyah itu mengatakan aku mampu, aku mampu dengan kekuasaanku yang telah Allah titipkan kepadaku. Jadi seolah-olah Allah melepas kekuasaan dan ini adalah termasuk syirik juga. Allah melepaskan kudrah kepada seorang hamba. Tidak, jadi ada keyakinan Jabariyah kalau Jabariyah itu kalau Qadariyah itu. Kalau Jabariyah mengatakan semuanya adalah kehendak Allah. Semua adalah Allah. Katakan zina kenapa kau zina? Adalah Allah. Allah. Di saat kenapa kamu? Allah. Ini adalah berlebihan. Cuma kalau dilacak katanya kaum Jabariyah itu adalah orang yang sangat tawakal kepada Allah. Cuma Cuman diselewengkan oleh pengikutnya. Terlepas dari itu semua yang jelas keyakinan Jabariyah yang tersebar adalah sesat. Yaitu kalau bertanya zina adalah Allah yang melakukannya. Allah Allah. Karena apa dia mengatakan aku tidak punya pekerjaan. Semua pekerjaanku adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konon ini adalah kisahnya dimulai dari seorang yang sangat soleh di saat dia melakukan sesuatu tidak bisa menisbatkan sesuatu yang dikerjakan kepada dirinya. Dia lalu mengatakan Allah, Allah akan tapi kemudian berkembang menjadi kesesatan sehingga mengatakan bahasanya setiap melakukan kemaksiatan katanya Al, Allah. Kenapa kamu gitu? Al, Allah. Kata guru kami, ambilkan palu, langsung jidatnya Kenapa kamu pukul saja? Al Allah <laughs> gitu. Ini Jabariyah. Baik, ada namanya Qadariyah. Qadariyah itu dengan akalnya, dengan dirinya, aku mampu. Ini kemampuanku sendiri coba. Nah, aku mampu nih. Eh, mampu. Saya mampu ngangkat ini, mampu, mampu, mampu. Seolah-olah terlepas dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ini semuanya? Dijelaskan oleh kaum Asy'ariyah. Ada manhaj kita adalah manhaj tengah-tengah. Kita di antara Jabariyah dan di antara Qadariyah. Dan Qadariyah nanti muncul lagi namanya Mu'tazilah. Kita keluar dari Jabariyah dan Qadariyah. Dan di sini ada bahasanya bagaimana kita keluar dari keduanya? Manhaj wasati. Khairul umuri awsatuha. Jadi kaum Asyairah punya satu teori yang sangat luar biasa dahsyat yaitu teori kasab. Al-kasab. Kasab itu apa? Usaha seorang hamba ini perlu ini ada nilainya. Sehingga dengan itulah nanti kita akan dihukum oleh Allah. Kalau seandainya seorang hamba tidak punya kehendak dan tidak punya kemauan untuk melakukan satu pekerjaan, bagaimana kita yang tidak berkemauan kok lalu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebetulnya kaum Mu'tazilah waktu mengatakan, ini kemauan murni dariku. Itu agar punya tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kaum Mu'tazilah pun di saat mengatakan bahasanya, kita punya kemauan murni dan saya pun bisa melakukannya, maka itu adalah maksudnya ingin memberikan tanggung jawab kepada seorang hamba di hadapan Allah agar dia selalu mengatakan Allah, Allah, Allah seperti kaum Jabariyah. Akan tapi kaum Qadariyah dan termasuk di dalamnya adalah Mu'tazilah. Dia kalau mengatakan dia bisa mengatur dirinya sendiri, buktinya saya bisa begini, bisa begitu. Akan tapi banyak hal yang dia tidak bisa mengaturnya. Di saat kedinginan gemeteran, dia tidak bisa menghentikan getaran RTAS. Bergetar. Gemetar, suruh menghentikan dari sana. Kenapa dia gemetaran? Diam, nggak bisa. Berarti di situ ada kekuatan selain daripada dirimu wahai manusia. Kamu harus tahu. Sampai hari ini pun saya tidak bisa menghentikan uban saya yang keluar kan begitu. <laughs> saya pun tidak bisa menghentikan ya. kadang-kadang gerakan yang tidak bisa ditahan. Maka gerakan yang tidak bisa ditahan itu sebenarnya menunjukkan itulah manhaj asyairah. Bahasanya ada selain daripada kekuatanmu. Jangan kau katakan semua dari kekuatanmu. Akan tapi kekuatanmu dan kerjaanmu itu ada nilainya agar bisa dihisab, dihitung untuk dihukum itu gimana? Bagaimana kehendak kita di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha kehendak. Kalau Allah Maha kehendak berarti kehendakku ini adalah sudah Allah yang berkehendak. Aku berzina, Allah berkehendak. Aku mencuri, Allah berkehendak. Sehingga makna tanggung jawab tidak ada. Mana taklif? Beban kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada seorang hamba agar Allah tidak dikatakan berbuat dolim sehingga hamba itu akan dihukum dan tidak bisa disifati Allah dolim, karena dolim itu adalah dalam sebuah ikatan yang memang ada janji sebelumnya. Dolim itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tapi Allah tidak bisa dikatakan dolim. Akan tapi lihat secara lahir. Kalau memang seorang hamba itu tidak punya kemauan, kemauan itu hanya kemauan Allah saja. Bagaimana seorang hamba ini akan dihukum? Baik. Mereka akan berhujah, ya Allah, bukankah kehendakku adalah kehendakmu? Aku kan tidak berkehendak, ya Allah. Makanya aku berzina. Waktu aku berzina, engkau yang menghendaki, ya Allah. Baik. Menisbatkan kehendak atau iradah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang iradah Allah mutlakah. Akan tapi bagaimana sekarang kita punya kemauan di hadapan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibahas paling panjang, termasuk ilmu kalam pembahasan paling paling panjang adalah masalah kemauan kita di hadapan kemauan Allah. Iradah kita di hadapan iradah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iradah kita di hadapan iradah Allah Subhanahu wa taala? Baik. Ketahuilah bahwa Allah yang Maha berkehendak. Dan kita pun juga berkehendak. Ini aku berkehendak, aku pengen ngambil. Aku punya kehendak. Aku punya kehendak, kehendak, kehendak, kehendak. Kehendak ini dianggap dong. Iya dianggap. Kasep. Teori kasep itu adalah usahaku ini akan ada nilainya. Dan inilah yang akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang menciptakan pekerjaan ini semua memang adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang maha kehendak adalah Allah. Dan ternyata diskusi yang sangat panjang itu nanti akan diselesaikan dengan kalimat yang pendek. Barangkali pemahaman ringkas seperti ini. Allah adalah maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Dan Allah yang maha berkehendak ini menghendakimu berkehendak. Yes. Sehingga akhirnya engkau pun ber, berkehendak. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, tidak akan engkau berkehendak. Sate enak, anget ngepul begitu lihat ada yang nggak mau ada nah, Allah tidak kasih kehendak karena apa demam dia <laughs> nggak bisa makan sate karena Allah tidak menghendaki dia ber berkehendak tapi yang nafsu makan lihat Allah beri kehendak dia dia berkehendak Allah berikan kepada orang tersebut ber berkehendak maka dengan apa Allah menghendaki engkau berkehendak maka akhirnya engkau pun berkehendak sehingga engkau akan ditanya dengan kehendakmu jadi Allah menghendakimu berkehendak. Allah yuridu anturid. Allah menghendakimu untuk engkau berkehendak. Dan ini biasanya dibahas dengan panjang lebar. Luar biasa, luas oleh para ulama. Tentang bagaimana pekerjaan kita di hadapan pekerja Allah, iradah kita dan iradah Allah. Nah, tetapi perlu diringkas semacam ini, yang penting kita ada faham saja, nyampe kepada maksud bahwasanya Allah maha kehendak itu menghendakimu berkehendak, akhirnya engkau pun berkehendak. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, engkau pun tidak akan berkehendak. Ada orang yang malas ngaji atau tidak? Ada orang malas ngaji? Hah? Ada yang rajin? Ngaji. Yang malas ngaji karena tidak dikehendaki Allah untuk mau ngah? Ngaji maka tidak ngaji. Dan engkau datang ke tempat ini karena Allah menghendakimu berkehendak untuk untuk ngaji. Jadi kamu punya kehendak saat ini. Kalau kamu tidak punya kehendak, kamu tidak. Makanya saya pengen, ini kehendak saya. Saya punya kehendak nih. Bisa saja Allah membatalkan kehendak saya. Dengan cara Allah alihkan, saya berkehendak kepada yang lainnya lagi. Sehingga tak saya tidak berkehendak lagi untuk mengambilnya. Inilah makna yang diadakan oleh kaum asyairah. Teori kasab itu. Teori kasab itu adalah usaha kita yang bakal dianggap dan itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang berkata bahwasanya aku tidak berkehendak. Karena ini adalah kehendak Allah. Oh, tidak, kamu berkehendak, lihat. Kamu bisa memilih ini semuanya. Kalau Allah memberikan kepadamu kehendak untuk berkehendak. Dan tolong catat ini kalimat ringan. Akan tapi itu menyelesaikan pembahasan yang panjang tadi. Allah menghendakimu untuk berkehendak, akhirnya pun engkau berkehendak. Sehingga seorang hamba pun tidak langsung bisa mengatakan, karena ini kehendak Allah menghendakiku begini. Oh bukan. Allah menghendakimu untuk berkehendak, maka dengan kehendakmu itulah engkau pilih mana balik. Hitam, putih, dan engkau berkehendak. Baik. Sehingga ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kita dari dari kehancuran kaum Jabariyah yang mengatakan semua dari Allah, dari kesombongan kaum Qadariyah yang mengatakan aku berkehendak dari diriku sendiri. Tapi tidak, kita berkehendak karena Allah yang memberikan kehendak. Ini adalah kalimat yang sederhana. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan inilah yang diajarkan oleh kaum Asyairah. Dan memang sebagian orang berkata bahwasanya itu kok pelik sekali. Dan memang pelik. Biarpun sebetulnya orang cukup dengan seperti kaum ajais, aku beriman kepada Allah. Selesai. Akan tapi awis. Pertanyaan yang datang sering dari orang-orang yang tidak beriman kadang mengganggu. Maka kaum Asyairah ini menjelaskan, apalagi zaman itu kaum Asyairah itu muncul di saat gencar-gencarnya kaum Mu'tazilati. Mu'tazilah yang menggunakan akal. Akal. Akal. Aku bisa melakukan ini, itu, itu. Akal. Maka sampai dengan akalnya bisa menentukan yang baik dan yang tidak baik. Itu adalah satu kesalahan. Dan memang sebetulnya Mu'tazilah banyak di antara kaum Asy'ariyah sendiri juga yang melakukan yang mengatakan kaum Mu'tazilah dengan sesuatu yang berlebihan dengan istilah lazimul madhab. Padahal lazimul madhab laisa madhab itu juga pembahasan khusus di dalam masalah akidah. Ternyata perbedaan kita dengan Mu'tazilah itu banyak yang khilafnya khilaf lafzi. Khilafnya khilaf lafzi tidak sampai mengkafirkan. Jadi Mu'tazilah bukan seorang kafir. Jadi kalau kita tahu pakar Mu'tazilah yang sangat luar biasa, luar biasa besar adalah mereka adalah uh, Qadi Abdul Jabbar dari Son'a dari Yaman yang beliau adalah seorang Qadi Abdul Jabbar yang punya buku buku Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang pengen membaca buku Mu'tazilah itu kebanyakan saat ini dari kaum Asy'ariyah. Dan banyak biasanya pertentangan akidah ada tambahan-tambahan dan seterusnya. Akan tapi kalau pengen tahu kita ada beberapa bukunya termasuk Sarah Usul Khomsah. Mereka punya usul namanya Usul Khomsah. Usul Khomsah. Kemudian di sana juga ya di Sana'a itu banyak namanya Zaidi pengikut Imam Zaid bin Ali itu rata-rata pengikut adalah Mu'tazilah. Jadi kalau pengen tahu Mu'tazilah yang ada di zaman sekarang adalah di daerah Yaman Utara sana. Jadi kaum Zaidiyah pengikut Imam Zaid bin Ali Imam Zaid bin Ali itu dikatakan Syiah Zaidi akan tapi masih mengakui Abu Bakar dan Umar. Bukan Syiah maksudnya karena Imam Zaid adalah dari ahli bait Nabi SAW maka disebut Syiah. Tapi bukan Syiah Ihsan Asy'ariyah Imamiyah. Maka kalau Syiah Zaidi itu kalau Zaidi mengikut Imam Zaid bin Ali uh, itu akidahnya adalah kaum Mu'tazilah. Adapun fikihnya 3 perempat seperti matab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan Qadi Abdul Jabbar adalah qadi di dalam matab Imam Syafi'i dan dia adalah yang punya kitab namanya Mughni di dalam Mu'tazilah. Dan dia membahas masalah ini. Ternyata khilafnya tidak khilaf-khilaf tidak asasi dengan kita ahli sunnati wal jamaati akan tapi memang ada kesesatan. Kesesatan dan kita tidak boleh mengikuti kesesatan. Seperti kesalahan mereka dalam masalah ru'yatullah, kemudian masalah kudrah, masalah ini, kemudian masalah kalamullah, mereka mengatakan kalamullah adalah bukan suatu yang qadim karena menurut mereka adalah kalam adalah Allah menciptakan kalam fi ghairihi. Nanti akan dibahas masalah ini. Ini saja insya Allah semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman tentang sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala dengan rincian-rinciannya dan mohon maaf memang begitu telah belajar akidah kadang ada sedikit pelik akan tapi semuanya harus harus dipelajari dan dilewati agar kita semakin kuat, semakin mantap di dalam mengikuti akidah Ahlussunnah Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah ngajak berpikir, berdialog. Kalau masalah dalil syar'i, perlu dalil syar'i apa? Al-Qur'an setiap hari dibaca kok. Eh? Allah Maha Kuasa setiap hari dengar. Wasi aku la sa'in fasi kursi kulla syai. Kursi di atas ilmu juga. Ilmu Allah. Alimun bi kulli Allah Maha tahu. Jadi kalau masalah sifat-sifat Allah ini adalah dalilnya Quran sangat jelas. Cuman kita akan berbicara dengan orang yang saat ini sudah tercemar, kaum filosof, falsafah-falsafah sesat, maka kita pun harus berbicara dengan bahasanya para filosof. Pemahaman-pemahaman yang menggunakan akal. Dan inilah yang dihadirkan oleh kaum Asyairah. Dan Alhamdulillah Imam Abdul Hasan Asyari itu alumni dari manhaj aklani, alumni daripada kaum Mu'tazilati. Karena Imam Abdul Hasan Asyari itu pernah menjadi imam kaum Mu'tazilah, imam bukan sekedar ulama krecek imam di dalam Mu'tazilah selama 40 tahun. Dan beliau Imam Abu Hasan Ash'ari berguru bukan dengan siapa-siapa, dengan seorang. Al-Jubah itu adalah suami daripada ibundanya, ayah tirinya. Jadi memang kedekatan yang luar biasa akan tapi lihat. Kebenaran adalah kebenaran. Enggak pandang itu siapa. Tapi kalau sudah kebenaran, keluarlah. Imam Abu Hasan Ash'ari dengan manhaj ini, manhaj Ash'ariyah. Dan juga nanti serupa manhaj Imam Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga kemarin yang kita singgung ada kitab namanya At-Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dan ini adalah yang menjelaskan, inilah akidah kita ahli sunnati wal Jamati asyari maturiyati atau Tuhawiyati. Maka ini adalah akidah-akidah yang diridhoi oleh Allah. Dan Abu Hasan Asyari bukan mendatangkan sesuatu yang baru kayak begini-begini, bukan. Akan tapi untuk menjelaskan, untuk mengembalikan kepada pemahaman-pemahaman salaf. Sebetulnya tidak perlu dijelaskan dengan pemahaman soluhi hadis, soluhi, soluhi hadis, soluhi qadim. Dalam ini tidak perlu itu semua aslinya. Cuman kenapa harus dihadirkan? yaitu di saat munculnya syubhat. Syubhat yang dihadirkan oleh kaum kaum Jabariyah dan kaum Mu'tazilati, maka muncullah kaum Qadariyati, maka harus dibahas yang semacam ini. Itu namanya tahadiyat mu'asirah. Jadi kalau seorang alim itu berbicara sesuai dengan zamannya. Kalau zaman sekarang itu zaman liberal misalnya, bagaimana menguatkan iman kita untuk menantang kaum liberalisme. Sekarang kaum mujassim ah, abad baru, new mujassim ini. Mujassim mengatakan ini yang yang mengatakan Allah dari atas langit dan seterusnya. Bagaimana kita memangkas? Ya itu yang harus kita jelaskan saat ini. Ada pun masalah dialog antara kita dengan Mu'tazilah sudah berakhir dan kisah itu cerita tinggal dibaca bukunya selesai. Maka nanti setelah ini harus ada silsilah bagaimana tahadiyat mu'asirah. Dalam bahasa kita ada 12 permasalahan yang harus dibahas detail untuk menantang, untuk menyelesaikan, untuk mengkanter pemahaman-pemahaman orang-orang sesat di zaman sekarang yang zaman dahulu tidak tampak. Dan begitulah setiap zaman ada problem, setiap zaman ada problem dan perlu setiap zaman tentu ada pejuang-pejuangnya di dalam masalah itu. Ini saja semoga Allah berikan pemahaman kepada kita uh, yang benar dan berikan dijaga akidah kita, akidah yang diridhai oleh Allah, akidah ahli sunnati wal Jama'atil Asy'ariyati al-Maturidiyati. Berkat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.